السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشافعينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أما بعد Ma'asyar hadirin wal hadirat Jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang kita cintai Rahimakumullah Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Mendapatkan taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada tahun ini Dengan sebaik-baiknya bisa melaksanakan terawih setiap malam dengan sebaik-baiknya, bisa mengisi keutamaan kesucian syahrul Ramadan dengan selalu membaca Al-Quran Al-Karim, berinfak dan lain sebagainya. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah Tema ceramah terawih pada malam hari ini adalah hubungan antara siam dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu tujuannya itu adalah agar supaya kamu sekalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain juga pada surah Al-Baqarah Allah berfirman ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai manusia sembahlah Tuhan yang memeliharamu mengabdilah kepada Tuhan yang memeliharamu Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum yang telah menciptakan kamu sekalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu sekalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun agar supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melihat kenapa Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara beribadah kepada Allah dengan ketakwaan antara saum atau siam dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah karena Allah tahu, sangat tahu tentang makhluk yang namanya manusia. Allah sangat tahu tentang makhluk yang namanya manusia itu adalah makhluk yang zalum dan jahul. Innahu kana zaluman jahula yaitu makhluk yang banyak menganiaya dirinya sendiri dan makhluk yang banyak tidak mengertinya itu jahul tidak mengerti dalam hal apa sudah tentu tidak mengerti dalam berbagai macam aspek kehidupan baik baik yang menyangkut tentang aspek pribadinya ataupun aspek kemasyarakatan ataupun aspek-aspek yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada manusia itu ilmu pengetahuan yang sangat sedikit wa ma utitum minal ilmi illa qalila kamu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit saja sedikitnya ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu Bukan berarti antara 10 dengan satu, tapi sudah tentu sangat sedikit sekali. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang Rahman dan Rahim, yang Rabbul Alamin ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada manusia itu dengan memberikan arahan-arahan untuk kebaikan dirinya baik hal yang berkaitan dengan jasadinya, dengan jismaninya, dengan lahiriahnya, ataupun dengan maknawiyahnya, ataupun yang berkaitan dengan jiwanya ataupun rohnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar supaya menjaga diri mereka, menjaga badan mereka, menjaga lahiriah mereka itu melalui berbagai macam arahan. Di antaranya itu adalah bahwa Allah berfirman, "Kulu washrabu wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Agar supaya badan manusia itu menjadi badan yang bagus, badan yang kokoh dan kuat, Allah memerintahkan kepada mereka untuk makan dan minum dan jangan sampai berlebih-lebihan. Segala sesuatu kalau sudah berlebih-lebihan itu akhirnya membawa dampak yang negatif pada dirinya sendiri. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia pada saat mereka akan memakan dan minuman Allah memerintahkan kepada mereka untuk memakan hal-hal yang halal dan hal-hal yang tayyib hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan makanan-makanan yang bergizi, makanan yang bagus, makanan yang tidak membahayakan bagi kehidupan seseorang. Ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan memberikan bekal kepada kita sekalian bahwa apa yang mereka makan hendaklah wa yuhillu lahum at tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith Allah menghalalkan kepada mereka semua makanan-makanan yang baik-baik yang dipandang oleh orang pertengahan itu menjadi makanan-makanan yang baik dan halal sudah tentu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith dan mengharamkan kepada mereka hal-hal yang menjijikkan hal yang kotor, hal yang najis, sudah tentu ini dalam rangka untuk menjaga keutuhan, kesehatan jasmani seorang manusia. Allah juga memerintahkan, memesankan kepada manusia, jangan sampai mereka itu menjatuhkan dirinya di dalam kerusakan. Makanya Allah mengharamkan mereka itu meminum khamr, mengkonsumsi narkoba ataupun makanan-makanan yang bisa menjadikan orang itu terjatuh sakit. Begitu juga Allah melalui nabinya memerintahkan kepada kita sekalian untuk menjaga kesehatan kita melalui siwak, melalui mandi, melalui membersihkan diri dan lain sebagainya itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita sekalian manakala orang sudah bisa memperhatikan arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya insya Allah kita akan berada dalam kesehatan yang bagus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan psikologi manusia hal yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia hal yang berkaitan dengan rohani manusia Allah juga memberikan berbagai macam arahan kepada kita sekalian di antaranya adalah kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk peribadatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu menciptakan jin dan manusia itu tujuan utama, tujuan pokoknya agar supaya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya ayuhan nas kepada seluruh umat manusia. Peribadatan kepada Allah ada kalanya mencakup peribadatan-peribadatan yang berupa peribadatan yang murni spiritualitas. Seperti salat, zakat, puasa, haji itu semuanya secara keseluruhan itu adalah dalam rangka untuk menciptakan manusia itu menjadi manusia yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di dalam persoalan siam ini Allah memberikan penjelasan secara gamblang yaitu pada ayat yang tadi saya bacakan la'allakum tattaqun agar supaya kamu sekalian itu menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, bulan puasa itu adalah bulan di mana Allah ingin menjadikan manusia itu ditempa oleh ditempa oleh satu kegiatan yang menjadikan seseorang itu bisa menahan dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain sebagainya. Tapi sudah tentu kata-kata asyam bukan saja persoalan-persoalan itu. Tapi siam itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu bisa menjaga hawa nafsunya dia sendiri yang kalau seandainya pada lain-lain bulan, pada lain bulan Ramadan, manusia lebih senang untuk mencari kesenangan pribadinya, untuk mencari kesenangan untuk individualnya mereka itu. Allah ingin ada agar pada waktu bulan puasa itu manusia itu meninggalkan semuanya itu dan kemudian berharap kemudian menempah dirinya sendiri agar supaya syahwat, hawa nafsu itu dikekang dan kemudian semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu melaksanakan salat untuk Allah Subhanahu wa taala dan semua kegiatan-kegiatan itu dicurahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalahnya adalah bahwa saum ataupun siam ini adalah merupakan ibadah yang sangat pribadi sekali. Ibadah yang sangat individual sekali. Sehingga antara seseorang dengan yang lainnya pada saat orang itu berpuasa yang bisa mengetahui apakah diri, dirinya berpuasa atau tidak berpuasa itu hanyalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sekarang agar Allah ingin agar supaya penempaan itu menjadi penempaan yang maksimal. Oleh karena itu kewajiban berpuasa ini tidak satu hari dua hari, tapi ingin agar supaya dalam satu tahun itu manusia ditempa untuk mengekang hawa nafsunya selama sebulan penuh dan ini diharapkan pada waktu orang itu menjaga diri dari segala hawa nafsunya itu pada akhirnya menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah makhluk yang tidak tahu tentang kebaikan dirinya sendiri. Sama seperti seorang anak kecil yang dia itu tidak mengerti kalau seandainya dia sakit bagaimana dia mengobati dirinya sendiri. Ibunya lah yang paling tahu tentang apa saja obat yang harus dimakan oleh anak kecil ini. Kadangkala anak kecil itu meronta-ronta tidak mau karena dia tidak tahunya terhadap apa yang ada pada dirinya. Tapi justru ibunya yang paling kasih sayang kepada anaknya itulah yang ingin agar supaya anaknya itu menjadi anak yang sehat. Makanya seringkali kita temukan ada seorang ibu itu menjagal anaknya dan mencekoki anaknya itu dengan obat-obatan dengan ramuan-ramuan agar supaya anaknya itu menjadi anak yang sehat walafiat lahir dan batin. Begitu juga manusia pada saat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaum ini adalah dalam rangka untuk kebaikan mereka sendiri, bukan untuk kebaikan Allah, tapi untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tapi kadangkala manusia tidak mengerti, maka mereka harus diwajibkan. Kalau tidak kamu masuk neraka, kalau tidak melaksanakan kamu akan mendapatkan dosa padahal tujuannya itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri Masyarul hadirin rahimakumullah oleh karena itulah Allah sengaja untuk mewajibkan berpuasa kepada manusia agar supaya pada akhirnya menciptakan terjelma satu sifat yang namanya sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan bisa menjadikan apa yang menjadikan kebiasaannya itu akan menjadi karakter manakala orang itu bisa melaksanakannya dari waktu ke waktu asalnya menjadi kebiasaan pada akhirnya menjadi satu karakter yang dengan karakter takwa inilah akhirnya seseorang mempunyai radar spiritual yang sangat yang yang, yang sangat uh, peka sekali terhadap apa yang dia yang dia hadapi kalau seandainya radar spiritual itu menjadi peka menghadapi dalam berbagai macam kemelut kehidupan, maka inilah yang sudah sampai kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang itu sudah sampai kepada derajat takwa kepada Allah, apa yang dikatakan oleh Allah kepada mereka-mereka yang bertakwa? Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang bertakwa itu pasti akan berbahagia dan beruntung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, maka urusannya itu akan menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bisa memberikan jalan keluar bagi seluruh kemulut kehidupannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa di, tanpa dia kira dari mana rezeki itu datang karena kalau orang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan muncul citra dirinya yang indah di hadapan orang-orang yang ada di sekelilingnya dan hal itu akhirnya menjadikan orang menjadi segan menjadi orang yang eh, yang bisa dipercaya oleh orang lain orang lain akhirnya pada segan pada mencintai dan itulah awal daripada keberuntungan seseorang di dunia ini. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bunyi ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mestinya kita itu bersyukur kepada Allah yang telah mewajibkan kepada kita salat lima waktu, yang telah mewajibkan kepada kita sekalian berpuasa selama sebulan penuh, yang telah mewajibkan kepada kita melaksanakan menunaikan zakat yang telah mewajibkan kepada kita berhaji ke Baitullah, kita yakin manakala rukun imannya, rukun Islam yang kelima ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka itulah menjadi orang yang sangat didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Allahumma rzuqna bilailatul qadr wa 'adzibna fiha al-ajr. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتسبيحنا وتهليلنا وتمم تقصيرنا يا الله ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته